بابن القيم رحمه الله تعالى Dan kita masih melanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Muallif pada bab yang ke-12 yang masih menjelaskan tentang poin-poin yang menguatkan pembangkit keimanan di dalam diri seorang hamba. Dan pada akhir pembahasan kita telah sampai kepada poin yang keenam. Masyhadu al-qahr wa dhufur Seseorang menghadirkan pada dirinya bahwa dengan menaklukkan syahwat dan mengalahkan perlawanan syaitan itu akan menumbuhkan sebuah kebahagiaan kegembiraan bagi seorang yang merasakan hal itu yang kebahagiaan tersebut melebihi kebahagiaan seseorang ketika mengalahkan musuhnya dari kalangan manusia dia akan merasakan sebuah kenikmatan kelezatan iman dan hal itu juga bisa diraih dengan kesabaran sabar di dalam melakukan perlawanan terhadap syaitan, terhadap hawa nafsu, terhadap syahwat Kemudian kita memasuki poin yang ketujuh dari perkara-perkara yang menguatkan pembangkit keimanan di dalam diri seorang hamba. Kata beliau rahimahullah taala as-sabi'u mashhadul 'iwad menghadirkan pada diri al-'iwad Al-iwad yaitu ganti. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya Barang siapa yang taat kepadanya, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka Allah Azza wa Jal akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, lebih bahagia dan lebih kekal. Dan ini juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan zina, maka Allah Azza wa Jal telah menyiapkan baginya kebahagiaan yang lebih besar, kenikmatan yang lebih kekal. Ketika Allah Azza wa Jal memasukkan dia ke dalam al-jannah. Barang siapa yang meninggalkan perhiasan dunia yang diharamkan, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik di tempat yang terbaik dan lebih sempurna. Telah kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hal ini hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhuma لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة jangan kalian minum dari bejana emas dan perak dan jangan pula kalian makan dari piring emas dan perak. Itu untuk mereka, orang-orang kafir. Dalam kehidupan dunia dan untuk kalian kaum mukminin dalam kehidupan akhirat. Kemudian poin yang ke-8 kata beliau rahimahullah taala masyhadul ma'iyyah menghadirkan pada dirinya bahwa dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada maka Allah Jalla wa ala bersamanya ini yang disebut al-ma'iyyah naw'an dan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya itu ada dua macam. Ini juga sudah pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ada yang disebut ma'iyatun ammah dan ma'iyatun khassah. Ada kebersamaan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya yang bersifat umum seluruh makhluk. Ada pula yang bersifat khusus. Fal'ammatu ittila'ur rabbi ta'ala alaihi wa kaunuhu bi'ainihi la takhfa alaihi maka yang dimaksud dengan kebersamaan secara umum bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui apa saja yang dilakukan oleh seluruh hambanya dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak satu pun yang tersamarkan baginya. Allah Jalla wa'ala mendengarkan apapun yang mereka ucapkan, melihat apapun yang mereka lakukan, dan mengetahui apapun yang menjadi perbuatan mereka. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal dalam firmannya, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ Allah Jalla wa'ala bersama kalian dimanapun kalian berada siapapun dia walaupun dia berupaya untuk bersembunyi di benteng-benteng yang kokoh di kegelapan malam yang gelap gulita maka Allah Jalla wa'ala pasti mengetahui apa yang dia lakukan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu tidaklah tiga orang yang berbisik melainkan Allah Jalla wa'ala yang keempat tidaklah lima yang berbisik melainkan Allah Jalla wa'ala yang keenam tidaklah berkurang atau lebih dari jumlah tersebut melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada yaitu dengan pengawasannya dengan ilmunya dan hati-hati dari pemahaman wihdatul wujud yang mengatakan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluk yaitu zatnya bahwa Allah bersama manusia zatnya melekat dengan makhluk sehingga muncul pemahaman bahwa Allah Azza wa Jal di mana-mana seperti pula yang dipahami oleh Ibnu Arabi Al-Mulhid yang dia mengatakan dalam salah satu baca syairnya mal kalbu wal khinziru illa ilahuna Tidaklah anjing dan babi itu melainkan sesembahan kita, ilah. Karena keyakinan bahwa di mana ada makhluk di situlah Allah. Ini pemahaman batil. Allah Azza wa Jal di atas langit. Allah Jalla wa Ala istawa 'alal Arsh, Maha tinggi Allah Tabarak wa Taala di atas arasnya namun Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh makhluknya. Tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah. Ini al-ma'iyyatul ammah. Kebersamaan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya yang bersifat umum. Yang kedua al-ma'iyyatul khasah kebersamaan Allah Jalla wa'ala dengan hamba yang bersifat khusus yakni kebersamaan dengan hamba-hamba yang khusus seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala innallaha ma'al sabirin sesungguhnya Allah Jalla wa'ala bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar jadi khusus untuk orang-orang bersabar. Demikian pula firman Allah Azza wa Jal, Inna Allah ma'al attaqaw, walladhina hum muhsinun, dalam surat nahl Sesungguhnya Allah Azza wa Jal bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa dan yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa inna Allah la muhsinin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kebersamaan ini yang bersifat khusus menunjukkan bahwa ketika Allah Azza wa Jal bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar, yang bertakwa, yang senantiasa berbuat kebaikan, beramal saleh, yang menunjukkan inayatullah perhatian Allah kepada hambanya taufik dari Allah Azza wa Jal bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka disebabkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala riba dan cinta kepada mereka فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع fi dunya huwa akhiratihi min qada'i watarihi wa naili syahwatihi 'ala tamam min awwalil 'umri ila akhirih kata Ibn al Qayyim rahimahullah taala al-ma'iyatul khasa ini kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang khusus ini ini jauh lebih baik bagi hamba itu dan lebih bermanfaat dalam kehidupan dunia hamba tersebut dan kehidupan akhiratnya. Dari apa? Dari seluruh apa yang dia rasakan. Ketika dia melampiaskan syahwatnya, ketika dia telah qada'ul hajah, qada'ul syahwah, ketika dia telah menunaikan, melampiaskan syahwatnya dengan sempurna dari awal usia dia sampai akhir usia kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik bagi hamba tersebut dari seluruh apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunia ini ketika dia melampis, melampiaskan syahwatnya. فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر Lalu kalau apa yang telah dia rasakan dari berbagai macam kenikmatan dalam melampiaskan syahwat mulai dari awal hidupnya sampai akhir Allah bersama dengan hamba tersebut itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat, jauh lebih kekal, lebih bermanfaat bagi hamba tersebut. Lalu bagaimana bisa dibandingkan dengan kelezatan yang sesaat yang penuh dengan kekurangan yang dikotori dengan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan dia melakukan perbuatan zina hanya sekedar untuk mendapatkan sebuah kenikmatan yang hanya berapa detik saja sesaat setelah itu hilang kenikmatan itu dan hilang pula kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Karena Allah Jalla wa'ala tidak akan bersama dengan orang-orang yang fajir, para pelaku maksiat. Kebersamaan yang bersifat khusus. Maka kata beliau bahwa kenikmatan sesaat yang dirasakan oleh pelaku maksiat itu hanya seperti mimpi yang dirasakan oleh orang yang tidur. Dalam tidur dia merasakan sebuah kenikmatan. Tidur. Setelah itu ketika dia bangun hilang. Itulah kenikmatan dunia. Atau seperti naungan untuk berteduh yang akan hilang. Dia berteduh dari cuaca yang panas. Ketika matahari semakin meninggi maka semakin hilang tempat untuk berteduh. Maka seperti itulah pelampiasan syahwat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka seorang yang berakal, dia akan lebih mementingkan sebuah kenikmatan yang lebih besar, yang manfaatnya lebih besar kehidupan dunia dan akhirat daripada sebuah syahwat yang akan sirna dalam waktu yang singkat sekali. Kemudian poin yang kesembilan. Poin yang kesembilan. Kata beliau rahimahullah, mashhadu al-mughafasah wal muajalah. Dia menghadirkan pada dirinya al-mughafasah wal muajalah yang dimaksud dengan kedua istilah ini bahwa seorang hamba selalu khawatir bahwa kematian itu akan mendatanginya secara tiba-tiba. Ajal itu akan datang kepadanya dalam keadaan dia tidak sadar dalam keadaan dia tidak memiliki persiapan karena tidak seorang pun dari hamba-hamba ini mengetahui kapan dia akan mati apabila ajal itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak akan ada yang mampu untuk memajukan atau mengakhirkan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun apabila ajal telah datang kepada mereka maka mereka tidak akan mampu memajukan atau mengakhirkan ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala sebelum diciptakannya langit dan bumi ini 50 ribu tahun si fulan matinya tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memajukan satu atau mengakhirkan satu detik hamba tidak ada yang mampu melakukannya. Apabila itu sudah menjadi Allah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba dia hendaknya senantiasa mengkhawatirkan pada dirinya bahwa ajal itu datang kepadanya dalam keadaan dia tidak sadar bahwa ajal itu telah mendekatinya. Tidak dia merasakannya. Wa huwa ayyunaqidahu ajal fayakhuduhu Allah azza wa jalla ala ghirrah yaitu hendaknya seorang hamba itu takut ajal itu datang kepadanya secara tiba-tiba di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya, mengambil rohnya dalam keadaan dia lalai. Dalam keadaan dia lalai. Fayuhalu bainahu wa baina ma yashtahi min ladzati dunya وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة maka ajal itu ketika telah datang kepada seorang hamba akan menjadi pemisah antara dia dengan apa yang dia rasakan dari berbagai macam kelezatan dunia dan antara dia dengan apa yang akan dia rasakan dari kelezatan-kelezatan untuk kehidupan akhirat fayalaha min hasratin ma amarraha wa ma as'abaha maka sungguh sangat menyesal apabila seorang tidak mempersiapkan hal ini kematian datang kepadanya dalam keadaan dia lalai dari Allah Jalla wa Ala boleh jadi dia sedang melakukan perbuatan kemaksiatan ajal menjemputnya mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala ini sangat mengerikan ya. yub'athun nasu ala ma mata alaih manusia itu dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan kondisi ketika dia mati makanya seorang yang berjihad yang mati di medan tempur dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan menghadap Allah Jalla wa ala dengan lukanya dengan tubuhnya yang berlumuran darah namun dia memperlihatkan di hadapan Allah Jalla wa ala hal itu dengan penuh kebanggaan launuhu launud dam warrihu rihul misk warnanya warna darah namun baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang meninggalnya salah seorang sahabat sementara sahabat tersebut sedang menjalani ihram sedang menunaikan ibadah haji dia sedang memakai pakaian ihram dia sedang berihram Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ighsiluhu bima'in wa la tukhammiru wajhahu wa la ولا fa innahu يبعث yawmal qiyamati mulabbiyan walbasuhu fi thawbayhi au kafinuhu fi thawbayhi bahwa mandikan dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara lalu kemudian kafani dia dengan dua lembar kain ihram yang dia kenakan jangan kalian menutup wajahnya dan jangan kalian memberi wangi-wangian kepadanya kenapa? karena dia dibangkitkan nanti pada yomul qiyamah dalam keadaan dia bertalbiyah. Dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kenapa dibangkitkan dalam keadaan demikian? Karena dia meninggal dalam keadaan demikian. Maka manusia dibangkitkan dalam kondisi apa dia pada saat dia mati. Waliyadzubillah kalau dia sedang berzina. Waliyadzubillah kalau dia sedang melakukan satu perbuatan kemaksiatan lalu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian ini adalah hal yang sangat mengerikan seorang tidak mengetahui kapan dia mati maka yang wajib adalah mempersiapkan dirinya kemudian yang ke-10 masyhadul bala wal afiyah seorang menghadirkan pada dirinya kesadaran tentang mengapa bala itu muncul. Mengapa musibah itu datang. Demikian pula menghadirkan pada dirinya sebab adanya kesehatan yang dirasakan dan keselamatan yang dirasakan oleh seorang hamba dalam kehidupannya. فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها sesungguhnya munculnya musibah itu pada hakikatnya disebabkan karena perbuatan dosa dan itu adalah merupakan akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu. Ini yang harus disadari. Ketika engkau melakukan perbuatan maksiat, tunggu. Bala itu akan muncul. Musibah itu akan terjadi. Apakah yang menimpa dirimu secara khusus atau yang menimpa manusia secara umum? Munculnya bencana, malapetaka, wabah, dan yang lain sebagainya. Itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh para hamba dan jangan seorang saling menyalahkan kembalikan kepada diri kita sendiri jangan mengatakan oh itu karena si fulan itu karena si alan yang berdosa itu karena mereka berbuat maksiat kembalikan pula kepada diri kita jangan menyucikan diri sendiri jangan merekomendasi diri bahwa oh bukan karena saya saya ini kan taat saya ini begini saya ini begitu Jangan. Kita adalah hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang muqassir. Yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia terbaiknya umat ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an ketika beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku berdoa dengannya di dalam salatku." Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepadanya doa. Ucapkanlah wahai Abu Bakar, "Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta." Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengucapkannya. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kalau seperti ini Abu Bakar siddiq lalu siapa kita? Jadi masing-masing kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Melakukan introspeksi. Kita ini banyak kekurangan, banyak melakukan kesalahan dan dosa. Maka kata beliau bahwa munculnya bala itu disebabkan karena perbuatan dosa dan akibatnya. Wal afiyatul mutlaqah hiya taat wa awaqibuha. Adapun keselamatan secara mutlak adalah dengan melakukan dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan akibatnya. Fa ahlul bala'ihum ahlul ma'siyah wa in ufiyat abdanuhum maka orang-orang yang al-bala' yang menyebabkan munculnya bala adalah para pelaku maksiat walaupun jasmani-jasmani mereka sehat. Wa ahlul afiyatihum ahlu ta'ah wa in maridat abdanuhum. Sementara orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal meskipun jasmani-jasmani mereka dalam keadaan sakit. وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي ada sebagian para ulama mereka mengatakan ketika mengomentari sebuah riwayat yang bunyinya idza raaitum ahlal bala fas'alullah al-afiyah apabila kalian melihat ahlul bala yaitu para pelaku maksiat orang-orang yang menjadi sebab munculnya musibah, munculnya bala. Apabila kalian melihat mereka, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah keselamatan. Maka para ulama mengatakan tentang riwayat ini inna ahlal bala al-mubtalawna bima'asillahi wal iradu wal ghaflatu anhu yang dimaksud ahlul bala orang-orang yang menjadi sebab munculnya bala adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala dan berpaling dari Allah lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ini poin yang ke sepuluh. Yang harus disadari, difahami dan diyakini oleh setiap muslim. Bahwa perbuatan keburukan, kejahatan, perbuatan dosa yang kamu lakukan. Itulah yang menjadi sebab munculnya musibah. Munculnya bala. Munculnya bencana maka kita harus mengoreksi diri kita, masing-masing kita. Berupaya untuk memperbaiki diri. Berupaya untuk menjadikan hari esok, hari kemudian lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lalui. Sambil kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi maghfirah. Diberi ampunan oleh Allah dan diberi taufik dan rahmatnya untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dengan bimbingannya dan pertolongannya. Saya kira ini ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimakumullah pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته